بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan membaca kitab Al-Imam Al-Mujahid Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Makhali Hafizahullah Ta'ala membantah syubhat-syubhat Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya Nasih kitab Al-Bayan nah, <clears throat> kita sudah sampai pada halaman ke-65 Qala hafizahullah qala Dr. Ibrahim berkata Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili wa yaqulu rahimahullah dan berkata rahimahullah yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dimaksud oleh dia rahimahullah yang dia doakan semoga Allah merahmatinya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah Di sini sebelum lanjut pada catatan kaki Syekh Rabi hafizahullah menerangkan bahwa kalam ucapan Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh Ar-Ruhaili yang akan dinukil akan kita dengar kata Syekh Rabi qala Syekhul Islam hadzal kalama خلال حكايته لاختلاف الطوائف فيما يكفر ويؤثم به نعم أو يؤثم به Syekhul Islam mengucapkan kalimatnya ini di sela-sela hikayat hikayat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menghikayatkan perbedaan pendapat di antara tawaif, di antara taifah, taifah golongan-golongan dalam hal masalah apa yang seseorang yukafar dia dikafirkan dengan masalah itu wa yu'athamu bihi dan dia dita'thim yakni dianggap asim ya difonis berdosa dan masalah apa yang dia tidak difonis kafir nah ada perbedaan pendapat di antara tawaif dalam masalah ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berbicara dalam masalah ini seperti kebiasaan beliau, keluasan ilmu beliau ya yang <clears throat> naam <clears throat> luar biasa. Nah, yang uh, banyak dari ulama tidak mampu seperti itu ya beliau menghikayatkan pendapat-pendapat golongan-golongan yang ada ada yang berpendapat demikian ada yang berpendapat demikian nah Tayyib walamma wasala ila huna ketika Ibnu Taimiyah sampai di sini ya qala Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata Wa amma ini catatan kaki ya yang kita baca. Wa amma ghairu haula'i adapun selain mereka. Nah, selain mereka, yakni selain Taif ya golongan-golongan itu fayaqul mengatakan hadza qaulus salafi wa, wa a'immatil fatwa ini ucapan salaf pendapat salaf dan imam-imam fatwa ila akhirihi sampai akhir keterangan Ibnu Taimiyah. Nah, Fasaqata 'ala ad duktur qawlu Syekhul Islam wa amma ghairu haula. Maka jatuh ya atas Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili ucapan Syekhul Islam wa amma ghairu haula adapun selain golongan-golongan itu, maka dia berkata, yakni <clears throat> ini tidak dinukil oleh Ibrahim Ar-Ruhaili. Wa amma ghairu haula adapun selain golongan-golongan itu, ini tidak dinukil oleh Ar-Ruhaili. Ya. Terjatuh ya dari nukilannya. Ini tidak ada pada nukilannya. Nah, langsung hadza qaulus salafi. Ah, ini kita lihat di atas itu. Ibnu Ruhai dalam kitab nasihatnya mengatakan dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Hada qaulus salafi wa aimmatil fatwa." Langsung begini cara memotongnya. Nah, ini kan memotong-motong dan menukil e, tidak ilmiah bahaya. Bahaya. Nah, membuat orang salah faham. Hada qaulus salafi wa aimmatil fatwa. Ini pendapat salaf dan imam-imam fatwa. Langsung seperti ini. Padahal keterangan Syekh Rabi di sini dicatatkan mengatakan ada kalimat sebelumnya itu wa amma ghairuha haula. nah, <clears throat> fasara akibatnya apa? Akibat pemotongan yang salah ini tadi, ada yang jatuh tidak ternukil oleh dia. Akibatnya apa kata Syekh Rabi? Fasara zahiru hadal kalam ka'annahu li Syekhil Islam maka menjadilah zahir lahiria ucapan ini yang tampak oleh pembaca ka'annahu li syekhul Islam seakan-akan ini ucapannya syekhul Islam padahal syekhul Islam mengatakan wa amma ghairu haula fayaqul adapun selain golongan-golongan itu setelah dinukil pendapat-pendapat mereka adapun selain mereka dia berpendapat hadza qaulus salaf ini ucapan salaf. Jadi ini bukan ucapannya Ibnu Taimiyah. Walaisal amru kadali kata Syekh Rabi dan eh, perkaranya tidak seperti itu. Wa inna maqaulun hanyalah sesungguhnya itu pendapat hakahu dikayatkan oleh Ibnu Taimiyah an ba'din nas dari sebagian orang kama haka akwal al akharin sebagaimana halnya Ibnu Taimiyah menghikayatkan pendapat-pendapat yang lah yang lain. Jadi ini juga salah satu pendapat yang dinukil dikaitkan oleh Ibnu Taimiyah dari sebagian orang berpendapat begini, bukan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jadi setelah Ibnu Taimiyah menukil Taifah ini berpendapat begini, Taifah ini berpendapat begini. Nah, selain Taifah Taifah itu, selain golongan-golongan itu, ada juga orang yang berkata demikian demikian dan mengatakan ini ucapan sah salah. Jadi itu masih hikah hikayat semuanya masih nukilan dari Ibnu Taimiyah bukan pendapatnya sendiri tapi caranya Ibnu Ruhaili di sini menukil mengatakan apa hada qaulu as-salaf wa imatil fatwa ini ucapan salaf <clears throat> dan seterusnya seakan-akan ini sudah ucapannya Ibnu Ibnu Taimiyah sudah pendapat Ibnu Taimiyah padahal tidak begitu kata Syarawi. Nah. وقد يكون حاصل هذا الكلام صحيحا fil jumlah dan boleh jadi kesimpulan ucapan ini kalimat ini benar secara global secara garis besar boleh jadi nah yang pendapat yang dinukil ini tadi nah lakin nisbatuhu ila sahabah wat tabi'in yahtaju ila bahthin kata Syekh Rabi tetapi masalahnya apa masalahnya terletak pada penisbahan kepada salaf. Ya, penisbahannya bahwa ini ucapan sahabat, ucapan tabi'in, salafun salih, ini butuh dibahas. Benar tidak? Nah, wal kalamu laisa huwa li syaikhil Islam. Dan kalimat ini bukan kalimatnya Syekhul Islam, bukan pendapatnya Syekhul Islam menisbahkan kepada salaf. Wa innama hakahu an ta'ifatin hanyalah sesungguhnya hikayat Ibnu Taimiyah menghayatkan bahwa ya dari Taifah dari segolongan orang berpendapat begitu. Jadi ada orang yang menisbahkan pendapatnya itu kepada salaf. Ibnu Taimiyah menghikayatkan bahwa ada pendapat demikian-demikian dan ada juga yang berpendapat demikian dan dia nisbahkan kepada salaf. Bukan Ibnu Taimiyah menisbahkan kepada salaf. Kalau yang menisbahkan kepada salaf demikian-demikian dan ini ucapan salaf Ibnu Taimiyah sendiri kan kita pegang. Ya, beliau ahlinya, beliau imam dalam masalah ini. Nah, ya. <clears throat> rujukan utama dalam masalah ini. Nah, masalahnya ini ternyata bukan Ibnu Taimiyah menisbahkan bahwa ini ucapan salah. Ibnu Taimiyah masih menukil juga masih menghikayatkan juga ya pendapat yang lain ya dari sekian pendapat-pendapat diantaranya pendapat ini dan orang yang berpendapat itu mengatakan hada qaulus salaf Nah, nah apakah benar ini ucapan salaf? Apakah hikayat <clears throat> apakah penukilan orang tersebut menisbahkan kepada salaf yang dikaitkan oleh Muslim itu benar kata Syekh Robi busu dibahas. Karena ini bukan ucapannya Muslimnya sendiri sehingga kita tidak bisa langsung pegang. Nah, hada jadi kita kembali ke atas. Nah, hada kaulus salafi wa immatil fatwa. Ini ucapan salaf, sahabat tabi'in, ya dan imam yang fatwa ke Abi Hanifah wa Syafi'i wa Thawri wa Dawud ibni Ali wa ghairihim seperti Abu Hanifah Syafi'i Sufyan Sa'id Al-Thawri Dawud bin Ali Naam Al-Zahiri wa ghairihim dan yang lainnya la yu'assimuna mujtahidan mukhtian fil masailil usuliyati wala fil far'iyati. Mereka yang disebutkan itu bahwa mereka adalah salaf, sahabat tabi'in dan mereka Imam Fatus Abu Hanifah, Syafi'i dan seterusnya kita dengar nama-namanya, mereka berpendapat yakni mereka la yu'athimun, mereka tidak menganggap berdosa. Tidak memfonis berdosa seorang mujtahid yang keliru dalam masalah-masalah usul, masalah-masalah usul maksudnya masalah-masalah prinsip akidah. Ya, wala fil far'iyati dan tidak pula menganggap berdosa dalam masalah-masalah fara masalah-masalah <clears throat> cabang dari akidah maksudnya dalam masalah-masalah fikih. Nah, kama dzakara dzalika anhum Ibnu Hazm wa ghairuhu. Sebagaimana hal itu disebutkan dinukil dari mereka oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm muridnya Daud bin Ali Al-Dhahiri. Nah, Ibnu Hazm Al-Dhahiri dan yang lainnya. Waqalu dan mereka mengatakan, Hada huwal qawlul ma'rufu anis sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin wa a'immatid din. Ini pendapat yang ma'ruf, yang dikenal dari sahabat, tabi'in, uh, yang yani tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. ya Dan pendapat imam-imam Islam annahum la yukaffiruna bahwa sesungguhnya mereka tidak mengkafirkan wala yufassiquna tidak menghukumi fasik ya tidak mentafsir wala yu'athimuna ahadan tidak memfonis menghukumi berdosa seseorang minal mujtahidin al mukhtiin dari kalangan mujtahid al ijtihad yang keliru ijtihadnya la fi mas'alatin amaliyatin wala ilmiyatin. Tidak pada masalah amaliyah. Masalah amaliyah maksudnya masalah-masalah fikih. Masalah-masalah fi, fiqih, Ya, masalah ibadah. Dan semisalnya di masalah-masalah fiqih. Wala ilmiyah dan tidak pula pada masalah-masalah ilmiah maksudnya masalah-masalah akidah. Ya, masalah-masalah akidah. Nah, karena ulama membagi e, intinya syariat ini dari sebesarnya globalnya bagi dua masail ilmiah i'tiqadiyah masalah-masalah ilmiah i'tiqadiyah sifatnya i'tiqad itu akidah masail amaliyah ya masail amaliyah masail ahkam amaliyah nah masalah-masalah eh, hukum-hukum amaliyah yakni masalah-masalah fikih, ya, masalah-masalah fikih. Nah, yang juga dengan pembagian lain, yang pertama disebut masalah usul, masalah prinsip akidah itu usul, yang kedua diistilahkan dengan furu' dan akan kita dapat nanti faedah dari Syekh Rabi ternyata pembagian istilah usul untuk akidah furu untuk fikih itu pembagian yang benar dan ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, Tayyib letak kekeliruannya. Ya. <clears throat> Ahlul bidah yang diingkari oleh Ibnu Taimiyah terkait pembagian ini bukan masalah pembagian itu sendiri. Pembagian dengan istilah sendiri bukan itu yang diingkari oleh Ibnu Taimiyah, tapi hukum yang dibangun di atasnya yaitu yang sedang dibahas sekarang. Nah. Tayyib. Jadi ya, di dikatakan di sini ya dinisbahkan kepada mereka bahwa salaf sahabat dan imam-imam Islam tidak mengkafirkan, tidak eh, menghukumi kafir, tidak menghukumi fasik, tidak memfonis berdosa seorang mujtahid yang keliru dalam masalah amalia yaitu masalah fikih dan masalah ilmiah atau masalah i'tiqadiyah masalah akidah. Qalu mereka mengatakan wal farqu baina masailil furu'i wal usul perbedaan antara masalah-masalah furu dan usul. Kalian sudah paham, uh, eh, furu adalah fik, fikih, usul adalah akid, akidah. Innama huwa hanyalah sesungguhnya itu min akwali ahli bidah itu dari ya pendapat-pendapat ahlul bidah min ahlil kalam wal mu'tazilati wal jahmiyati wa man salaka sabilahum ahlul bidah dari kalangan ahlul kalam ya tokoh-tokoh ilmu kalam dan uh, kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah dan golongan-golongan yang sejalan dengan mereka. Jadi yang membuat perbedaan ya dalam masalah fonis ketika seorang mujtahid berijtihad dan keliru ijtihadnya dalam masalah akidah. Keliru ijtihadnya dalam masalah fikih. Yang membuat perbedaan bahwa kalau dia salah dalam masalah usul berarti dikafirkan. Ya. Kalau dalam dia salah mengingkari masalah fikih maka tidak ya membangun perbedaan fonis seperti ini dengan adanya istilah usul dan furu' itu datangnya dari ahlul bidah dari kalangan ahli kalam Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah. Baik. Adapun nah, maksud nikilan ini, adapun salaf imam-imam Islam Abu Hanifah, Syafi'i dan yang lainnya tidak membedakan seperti itu. Nah, tidak membedakan seperti itu. Mereka tidak ya langsung mengkafirkan, menghukumi kafir, fasik, menghukumi berdosa seorang mujtahid yang keliru. Ya, baik kelirunya dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Nah, inginnya Ar-Ruhaili dia mengatakan ini Ibnu Taimiyah yang mengatakan begini dan Ibnu Taimiyah sudah menisbahkan bahwa ini ucapan salaf dan imam yang Islam bahwa kalau ada orang yang keliru dalam masalah akidah ada orang yang keliru dalam masalah fikih tidak bisa langsung difo difonis mubtadi eh, kafir atau mubtadi fasik nah, tujuannya apa ingin membe membela nah eh, kan kita sudah tahu dari awal nah sehingga ingin tujuannya adalah untuk menyalahkan Syekh Rabi dan yang e, lainnya, Syekh Ubaid dan yang lainnya ketika mentahdir ya Abu Hasan, Ali Hasan dan yang lainnya. Nah, jadi ini maksud dia menukil seperti ini. Lihat ini kaidahnya dari Syekhul Sa'id Taimiyah maunya dia begitu. Kaidahnya Syekhul Sa'id Taimiyah mengatakan dan Ibnu Taimiyah menisbahkan bahwa ini ucapan salah sahabat tabi'in dan ini ucapan imam-imam Islam ya Syafi'i dan yang lainnya bahwa kalau orang seorang mujtahid salah dalam masalah akidah salah dalam masalah fikih tidak boleh langsung difoh difonis bahwa dia kafir atau dia fasik tidak boleh langsung difonis bahwa dia mubtadi dol dan seterusnya ah, itu maunya dia nah, padahal sudah kita dengar tadi nukilan ini saja bermasalah bermasalah ternyata ini bukan ucapan ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah masih menu menukil pendapat sebagian orang berpendapat begini. Nah orang itu berpendapat begitu dan menguatkan pendapatnya dengan menisbahkan kepada sah salaf. Padahal itu belum tentu bah. benar kata Syekh Robi masih harus diperiksa penukilan dia, penisbahan dia benar apa tidak. Yang jelas ini bukan ucapannya Ibnu Taimiyah. Nah, tapi dia menukil di sini bahwa Ibnu Taimiyah berkata, menisbahkan bahwa ini sudah ucapan Ibnu Taimiyah ingin dijadikan pegangan oleh dia. Nah, jadi subhat jadinya. Majmu' al-Fatawa. Jilid 19 halaman 207. Tayyib. Kemudian kata dia, kata Ruhaili setelah itu, wa takriru hadha. Nah, dan takrir ya, takrirnya penetapannya la ya'ni tidaklah berarti adama munasahatil alim bukan berarti ya seorang alim idza akhta'a jika keliru tidak dinasihati bal munasahatuhu wajibatun alaman alima khata'ahu bahkan menasehati dia hukumnya wajib bagi orang yang mengilmui kekeliruannya wa hadza minal birri bihi wal ihsani ilai. dan ini tergolong berbuat baik ya berbuat kebajikan kepada dia ketika menasihatinya lakin takunul munasahatu birifqin walinin wa uslubin yatanasabu ma'a qadrihi fil ilmi wal fadli akan tetapi nasihat itu haruslah dengan lembut ya dengan lemah lembut tidak dengan keras ya dengan uslub dengan metode ya tanasab yang sesuai ya dengan kedudukan alim tersebut dalam hal keilmuannya dan dalam hal keutamaannya thumma kemudian in raja'an khata jika orang itu alim yang keliru itu setelah dinasihati dia rujuk dari kesalahannya wasawwabahu dan dia kemudian membetulkan ya mengklarifikasi nah fa yuqbalu minhu maka diterima dari dia rujuknya wa fa yuqbalu minhu rujuhu diterima dari dia rujuknya la yajuzu ba'da dhalik dan tidak boleh setelah itu setelah dia rujuk ay yutakallama fihi untuk dibicarakan lagi dicela. Wala ayyulama ala khotoihi dan tidak boleh lagi setelah itu dikecam ya atas kekeliruannya. Wala ayyushakkaka fi sidqi ruju'ihi dan tidak boleh ditashkik yakni orang-orang dibuat ragu dalam menerima <clears throat> rujuknya ragu terkait dengan kejujuran rujuknya ya tidak boleh lagi orang-orang dibuat ragu mengenai kejujuran rujuknya. Harus di, diambil dan diterima sebagaimana lahiriahnya. Nah, wa illam yarji anil khata'i dan jika tidak rujuk dari kesalahannya ta'wilin dikarenakan penakwilan. Ya. Karena dia punya takwil. Au syubhatin atau karena syubhat. Ya, syubhat itu akibat kejahilan, kebodohan yang ada pada dirinya halat bainahu wa baina ma'rifatil haq. Takwil atau syubhat yang menghalangi antara dia dengan mengenal al-haq. Ya karena jahal karena kebodohan sehingga tidak sampai kepada al-haq. Fa yunzaru fil khata maka diteliti kesalahannya. Fa in kana muqtasiran alaih jika ternyata ya itu hanya sebatas atasnya saja. Nah, sebatas atasnya saja kesalahan itu, Fakat bari dhimmatu bimunasahati fi nafsihi. Maksudnya kesalahannya itu hanya pada dirinya dan tidak menyebar. Ya, tidak menyebar kepada yang lain. Nah, maka sungguh azimah tanggung jawab untuk menasihati dia ya telah lepas dengan menasihati orang itu pada dirinya sendiri yakni berdua ya sirron tanpa diketahui orang yang lain. Nah, wa in kana muntashiran dan jika kesalahan itu ternyata menyebar ya nubbihan nasu ala hadzal khata'i maka orang-orang yang yang E, kaum muslimin yang ada ditambih diberi peringatan atas kesalahan itu karena sudah menyebar. Wahudziru minhu dan mereka ditahzir yakni diberi peringatan agar berhati-hati dari kesalahan itu. Ma'hifzi maqami dzalikal alim disertai tetap menjaga kedudukan alim yang keliru itu. Ini subhatnya Ruhairi. Dia mendatangkan subhat ini dibangun di atas penukilan ucapan Ibnu Taimiyah menurut dia padahal bu bukan. Nah, sudah kita dengar tadi. Ya, kekeliruan penipuan. Aku kata Syekh Rabi. Aku berkata dalam bayannya, Inna qawla Syekhul Islam, sesungguhnya ucapan Syekhul Islam wal farqu baina masailil furu'i wal usul Nah, dan perbedaan antara masalah-masalah furu' dan usul. Innama huwa min aqwali al bid'ah. Hanyalah sesungguhnya itu dari ucapan ahlul bid'ah. Min al kalam wal mu'tazilah wal jahmiyah wa man salaka sabilahum. Dari kan ahlul kalam, mu'tazilah, jahmiyah dan yang sejalan dengan mereka. Menempuh jalan mereka. Yaksidu syekhul islam Syekhul Islam bermaksud dengan ini bidzammi hadat tafriqi dengan mencelah perbedaan ini ya membedakan antara e, furu dan usul ya yang dilakukan oleh ahlul bidah tersebut huwa yang dimaksud Syekhul Islam huwa tafriqahum fit tadlil wa takfir ya <clears throat> perbuatan mereka madhab mereka membedakan antara usul dan furu dalam hal menyesatkan dan mengkafirkan. di masailil usul fit tadlil wa takfir masail usul dalam masalah-masalah usul bahwa kalau seorang salah dalam masalah usul dia dikafirkan, dia disesatkan. Duna masailil furu tanpa masalah-masalah furu. Artinya kalau dia salah dalam masalah fiqih dan masalah furu maka dia tidak di disesatkan. Ya. Tidak dikafirkan. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Nah, yakni membuat uh, yakni <clears throat> dengan adanya pembagian istilah usul untuk akidah, furu yang artinya cabang untuk fikih. Kemudian Mu'tazilah dan yang lainnya, Jahmiyah dan yang lainnya membangun hukum bahwa berarti kalau salah dalam masalah usul karena itu usul prinsip pokok berarti dia dikafirkan. Ya, jadi sesatkan. Kalau salahnya dalam masalah furu karena itu cabang saja, maka dia tidak dikafirkan, dia tidak disesatkan. Meskipun mengingkari ya. Baik. Masalah-masalah fiqih. Nah. Nah, membangun hukum seperti ini ini yang disalahkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini kesalahannya Jahmiyah, Mu'tazilah dan Ahlul Kalam dan yang sejalan dengan mereka. Nah, perbedaan hukum ini tadi dibangun di atas perbedaan istilah itu. Wa qad bayyana rahimahullah dan sungguh Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menerangkan anna min masailil furu' bahwa sesungguhnya di antara masalah-masalah furu', masalah-masalah fikih, ma yukaffaru bihi, ada yang dengannya dikafirkan seseorang. Ya. Wa min masailil usul dan di antara masalah-masalah prinsip, masalah akidah, ma la yukaffaru ada masalah yang seseorang tidak dikafirkan. Wadalika hal itu wallahu a'lam raji'un kembalinya kriterianya tolak ukurnya kapan seseorang dia di, dikafirkan disesatkan atau tidak ya fil ini pada dua tempat ini dalam masalah usul dan masalah furu' kembalinya patokannya tolak ukurnya ila dhuhuri wal khafa'i fil masail kembalinya kepada tampak dan tersembunyinya ya masalah-masalah itu. Apakah masalah itu permasalahannya memang tampak masalahnya? Semua orang tahu. Ya. Atau masalah itu memang masalah yang tersembunyi, masalah yang rumit, masalah yang halus, ya. Banyak orang yang tidak paham memang. Sehingga kalau dia salah ya ada udur. Kembalinya ke situ baik dalam masalah usul maupun dalam masalah furu'. Nah, jadi ya bukan kembalinya oh karena ini usul berarti sudah jadi kafirkan. Kalau ini furu berarti tidak. Bukan, tapi kembalinya baik dalam usul maupun furu kembalinya ya ketika masalah itu masalah yang sudah jelas, wadih. Ya, semua orang tahu, semua alim tahu. Nah, bukan masalah yang memang sama. Nah, kemudian salah, maka ini jelas. Kalau masalah itu memang samar, halus, tersembunyi, ya, memang banyak yang tidak paham. Nah, maka dia diberi udur. Nah, kembalinya ke situ kata Ibn Taymiyyah. Nah, dicari ranjaunya itu ada yang terdeteksi kan? nah Tayyib. Ah, kata Syekh Rabi selanjutnya, "Fayukaffaru bi inkaril umuril wadihati al-usul wal furu' wa yu'dharu al mukhti'u fil umuril khafiyati al-usul wal furu'." Nah ini. Maka dikafirkan orang yang mengingkari perkara-perkara yang sudah jelas-jelas bagi setiap orang dalam masalah usul dan masalah furu'. Baik itu masalah furu', masalah fikih. Tapi kalau permasalahannya sudah jelas kemudian diingkari, tetap dikafirkan. Tidak diberi udur. Ya. Karena tidak ada lagi alasan untuk dia di, dimaafkan diberi udur. Oh, dia belum tahu. Dia belum jelas perkaranya. Tidak bisa karena itu sudah perkara yang jelas bagi setiap orang. Baik, meskipun itu masalah furu, tetap dikafirkan kalau dia mengingkari. Nah, wa yu'dzarul mukhti'u dan diberi udur orang yang keliru dalam masalah khafiyah, masalah yang samar. Ya. Di bidang usul dan bidang furu. Meskipun itu bidang usul salahnya, masalahnya adalah masalah tidak, tapi karena masalah itu masalah yang samar, ya. Dia memang tidak paham, kemudian keliru, ya dimaafkan, diberi udur dengan kejahilannya. Nah, Begitu. Ini satu, poin pertama. Nah, nanti akan datang ya. Pada kelanjutannya, penjelasan yang panjang diangkat contoh-contoh oleh Syekh Rabi. Nah, ketika fitnah mehnatil Quran yang sudah sering sampaikan ya yang dimulai pada masa Khalifatul Ma'mun ya yang Al Imam Ahmad rahimahullah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tokohnya pahlawannya sebagai imam. Nah, di masa itu sudah hal yang mutakarrar dan wadih dalam masalah kita bahwa Al-Qur'anu kalam kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalam Allah bukan makhluk. Ini hal yang wadih, jelas. Tidak ada yang sama dalam masalah ini. Ketika kemudian muncul fitnah itu, ya, kemudian muncul dari kalangan ahli hadis. Nah, dari kalangan ahli hadis dikenal ahli hadis, ahli fiqh. Nah, bukan orang sembarangan. Muncul mengatakan kalimat-kalimat yang beda dengan yang dikenal dari kalangan salaf, dari kalangan a'immah, dari kalangan ulama mengatakan bahwa ya, lafadzku melafatkan Al-Qur'an adalah ha, makh, makhluk ya. Dan ini bahas bahaya karena itu butuh dirinci masih. Nah, ya. Itu butuh di dirinci. Nah. Tayyib atau yang tawakuf. Tawakuf. Abstain tidak mengatakan makhluk, tidak juga melanggar makhluk. Itu muncul dari seorang alim besar ahli hadis dalam masalah yang sudah jelas seperti ini. Apalagi udur yang mau diberikan kepada dia? Ha? Apa udur yang mau diberikan kepada dia? Oh, jangan ditabdi, jangan jangan langsung ditabdi. Ini barangkali dia tidak paham ya, tidak mungkin. Tidak mungkin, kan gitu. Hanya muncul dari Imam Ahmad mengatakan, Mubtadi, tinggalkan dia. Halik, dan semisalnya. Nah, langsung karena memang masalahnya sudah jelas. Tidak tidak bisa diberi udur sudah. Tidak bisa diberi udur. Nah. Nah, ketika misalkan pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menguasai ya di pemerintahan dan yang tersebar itu mazhab Asy'ariyah, Asyairah, tokoh-tokoh Asyairah. Nah, buku-bukunya tersebar. Nah, dan itu disangka sebagai madhab ahlus sun, ahlus sunnah. Nah, banyak masalah-masalah syubhat-syubhat terkait dari dengan ini samar. Nah, banyak orang yang tidak tahu. Kalau muncul seseorang keliru dalam masalah ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mauqifnya tidak langsung mah, menyesatkan. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang dulunya wajib menjadi sah, samar dikarenakan penyebaran yang pesat dari madhab Asyairah. Sehingga tidak bisa kemudian langsung dikatakan difonis dengan <clears throat> langsung. Dikarenakan apa? Karena yang tersebar jadi ya madhab sunnah banyak tertutupi oleh syubhat-syubhat asyairah ini tadi sehingga masalah itu menjadi samar bagi sebagian orang sehingga tidak langsung difonis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitu nah, nah ini ini contoh uh, tatbiq masalah ini. Nah, yang kedua pun yang kedua, amat tafriqu baina masailil usuli wal furu'. Adapun perbedaan, yakni membedakan antara masalah usul dan furu'. Min haitsu dalam hal atau dari sisi in hadhil masaila bahwa sesungguhnya masalah-masalah ini idza kanat min masailil i'tiqadi jika masalah-masalah itu dari masalah-masalah akidah fahiya indahu min al usulil ilmiyah maka itu di sisinya ya tergolong usul prinsip pokok ilmiah masalah-masalah ilmiah masalah ilmiah artinya masalah-masalah ilmiah yang wajib diyakini sebagai akidah sebagai prinsip Nah, jadi jika masalah-masalah itu adalah masalah-masalah akidah, maka di sisi ya dia nah dan di sisi Ibnu Taimiyah itu tergolong usul istilahnya usul dan tergolong masail ilmiah wa in kanat hadhil masailu min masailil furu'i dan jika masalah ini dari masalah-masalah furui cabang. Cabang dalam arti bukan pokok, eh bukan prinsip, bukan akidah. Ya. Kal wudu'i seperti masalah wudu, was salati salat, wal haji, masalah haji wa ghairiha dan yang lainnya dari masalah-masalah fikih. Minnal masailil amaliyah dari masalah-masalah yang sifatnya amaliyah, amalan. Masalah-masalah amalan. Ya ibadah, wudu, salat, haji dan yang lainnya. Itu diistilahkan dengan furu' Fasyekhul Islam kata Syekh Robi, fasyekhul Islam. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yara hadat tafriq. Yara hadat tafriq. Memandang ya pembagian ini dan membenarkan pembagian ini. Ini faedah. Nah, ya mungkin ya sebagian kita yang selama ini belajar ya pernah mendengar mungkin Pernah diajari mungkin bahwa pembagian ini diingkari oleh oh, ulama. Syekhul Islam mengingkari. Ibnu Qayyim mengingkari pembagian usul dan furu. Nah, ternyata kita mendapati sekarang faedah dari Syekh Rabi ya bahwa ternyata Ibnu Taimiyah tidak mengingkari pembagian itu. Ibnu Taimiyah membenarkan pembagian usul untuk akidah, furu untuk fiqh. Yang diingkari Ibnu Taimiyah bukan itunya, tapi yang diingkari adalah apa yang dilakukan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah dan Ahlul Kalam membangun hukum di atas pembagian itu. Mereka Ahlul Bidah itu mengatakan kalau salah mengingkari masalah usul berarti kah? kafir. Kalau mengingkari masalah furu berarti tidak tidak kafir. Ini yang salah. Yang benar Ibnu Taimiyah dalam masalah ini kapan dia dikafirkan ketika mengingkari? Kapan tidak? Kapan diberi udur? Masalahnya bukan karena usul atau furu, tapi masalahnya kalau permasalahan itu sudah jelas, ilmunya tidak samar, tidak tersembunyi, kemudian dia ingkari baik itu furu tetap dikafir dikafirkan. Ya, ada orang mengingkari sholat lima waktu. Ada lagi yang tidak tahu masalah sholat lima waktu. Ada yang mengatakan sholat lima waktu tidak wajib. Ada yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Haji tidak wajib. Zakat tidak wajib. Masih beri, mau diberi udur? Kita kata, oh tidak kafir ini. Tidak faham dia. Padahal dia hidup di tengah-tengah kaum muslim nggak bisa. Semua orang tahu sudah masalah ini. Nah, nah boleh jadi dalam masalah akidah yang masalahnya memang masalah yang rumit, halus, samar karena banyaknya syubhat, dia kemudian mengingkari masalah itu, ya, keliru dalam masalah itu, justru dia tidak bisa difonis. Harus diberi nasihat penjelasan yang panjang agar dia paham dulu. Kenapa? Karena banyak syubhat. Masalahnya kembali ke sini kata Ibnu Taimiyah. Adapun dibagi bahwa ini usul kalau akidah, kalau fikih ini furu, itu pembagian yang benar ditetapkan oleh Syekhul Islam. Fa Syekhul Islam yara hadat tafsir kata Syekh Rabi. Syekhul Islam melihat yakni berpendapat dengan pembagian ini. Wa dzalika katsirun jiddan fi muallafatihi. Dan hal itu banyak sekali kita temukan pada karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ulama ulama'il madzahibi eh, wa ul madzahibi al-hadat tafrik dan ulama ulama madhab ya di atas pembagian ini di atas pembagian ini nah kita mendapati nah uh, ulama menulis kitab mereka beri judul seperti itu nah usul ahli sunnah jamaah Baik dan semisalnya. Menunjukkan bahwa mereka menetapkan pembagian ini. Walihada yusammun al-masail al-fiqhiyah al-amaliyah bil furu'. Oleh karena ini mereka ulama-ulama ya menamakan masalah-masalah fikhi yang sifatnya amaliyah, amalan, wudhu salat dan yang lainnya, bil furu mereka namakan dengan istilah furu. Furu jamak dari fara. Dalam bahasa kita artinya cabang, maksudnya bukan usul, bukan prinsip pokok akidah. Walahum fiha muallafatun dan mereka ya <clears throat> ulama-ulama madhab pada masalah furu muallafat karya-karya tusamma bi kutubil furu diistilahkan dinamakan kitab-kitab furu wa yutliquna ala masail al aqaid wal muallafati fiha bi masail al usul wa kutubil usul dan mereka ya memutlakkan untuk masalah-masalah akidah ya dan untuk buku-buku yang ditulis yang digarang dalam masalah-masalah akidah mereka istilahkan dengan masail usul masalah-masalah usul prinsip masalah pokok dan mereka istilahkan dengan kitab uh usul ini menunjukkan bahwa mereka ya menetapkan pembagian ini difahami ini ya nah Masih ada waktu ini? Karena tetap di ini saya khawatir masyakon nanti. Sampai jam berapa? Hah? Setengah delapan. Masih ada waktu. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dari Syekh Rabi, bin nisbati lit tafriqi baina ma yu'dharu fihi al mujtahidu bit ta'wili wa ghairihi wa ma la yu'dharu fih terkait masalah pembagian ya membedakan antara apa yang seorang mujtahid keliru disebabkan dia punya penakwilan dan selain itu karena punya syubhat sehingga dia diberi udur dimaafkan karena kejahilannya karena tidak tahu dalam masalah itu wa ma la fihi dan apa yang seorang mujtahid ketika dia keliru tidak bisa diberi udur lagi langsung difonis ya yaqulul imamu Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid al-Qay na'am <clears throat> al-Qayrawani berkata al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid al qarwani Sepertinya risalahnya dibaca di sini ya. Hah? Iya. Baik. Uh, eh, beliau nah wafatnya tahun 386 uh, eh, Hijriah ini nah sepertinya tarif wafatnya. Fi kitabihi dalam kitabnya Al-Jami'. Nah, adapun halamannya dalam kitabul Jami' e, di sini di catatan kakinya Syekh Robi mengatakan pada halaman 121. Nah, akhirnya halaman 121 dalam kitabnya Al-Jami'. Nah, kata Al-Qarawani rahimahullah beliau dari kalangan ulama Hah? Kalau Syekhul Islam, Ibnu Qayyim dan yang lainnya kan Hanabilah. Iya, kalau ini kalian sudah belajar, kitabnya dibaca di sini. Sudah harusnya tahu dari kalangan ma Malikiyah. Nah, Tayyib. Wa min qawli ahli sunnah. Dan diantara ucapan ahlus sunnah annahu la yu'dharu man waddahu ijtihaduhu ila bid'atin. Sesungguhnya tidak diberi udur orang yang addahu. Tertulis ini waddahu. Nah, orang yang ijtihadnya menyeret dia, membawa dia terjerumus dalam satu bid'ah. Jadi Al-Qarawani, imam ini rahimahullah mengatakan di antara ucapan Ahlus Sunnah, sesungguhnya orang yang ijtihadnya menyeret dia terjerumus dalam satu bid'ah itu tidak diberi udur. Nah, kemudian di ta'lil, nal khawarijah karena sesungguhnya kaum khawarij ijtihadu fit ta'wil, mereka berijtihad ya dalam penakwilan Falam yu'dharu dan kemudian ternyata mereka tidak diberi udur oleh ulama. Langsung difonis. Idza id id apaan? Id kharaju ta'wilihim anis sahabah. Dikarenakan manakala mereka disebabkan takwil yang dilakukan oleh kaum khawarij itu mereka keluar dari barisannya sahabat. Nah, keluar barisan dari barisan sahabat dari jamaah. Sehingga mereka dinamakan khawarij. Fasammahum alaihi salam maka Nabi alaihi salatu salam menamakan mereka mariqina minad din. Mariqina minad din. Mereka melesat keluar jauh dari agama ini. Ya. Wa ja'ala al-mujtahida fil ahkami ma'juran wa in akhta'ah. Ya, sedangkan Nabi alaihi salatu menjadikan atau menghukumi seorang yang mujtahid dalam masalah hukum. Hukum makjur diberi pahala in akhta'a jika dia geli, keliru. Yaitu hadis Naam. Idza al-hakim fa asaba falahu ajran. Seorang hakim jika berijtihad dan benar maka dapat dua pahala. Pahala ijtihadnya karena itu amalan yang besar, ibadah yang besar dan benarnya ijtihadnya. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Falahu ajar. Dan jika keliru, dia dapat pahala. Dapat pahala apa yang diberi pahala? Amalannya ijtihad. Karena itu ibadah, itu dapat pahala. Adapun kelirunya tidak diberi pahala. Karena keliru nggak diberi pahala, tetapi dimaaf dimaafkan. Nah. Wajib ini ucapan Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah. Yaitu Al-Sunnah mengatakan kata dia, kalau seseorang mujtahid berijtihad, keliru ijtihadnya dan ternyata menyeret dia terjerumus dalam satu bid'ah, maka tidak diberi udur. Nah, berdalil dengan khawarij. Difonis oleh Nabi SAW mereka keluar dari agama ini. Nah, mereka berijtihad salah dalam penakwilan. Ternyata tidak diberi udur. Baik. Sedangkan Nabi pada hadisnya ketika seorang hakim, seorang alim berijtihad dalam masalah hukum, dalam masalah hukum, kalau dia keliru, ya, tetap ternyata diberi pahala ijtihadnya, tetap di, di, di dihargai ijtihadnya itu amal ibadah dan dapat pahala. Salahnya makdur dimaafkan. Nah, ini kata beliau. Baik, bagaimana mendudukkan ucapan uh, Imam al qurwani kita dengar keterangan Syekh Rabi. Kata beliau, "Fahadzal imamu yansibu hadha at-tafriq bainal usul wal ahkam ay al-furu' al-ahkam tadi itu ya al-hak al-hakim. Nah, ini dalam masalah hukum maksud dia. Nah, kalau salah dimaafkan. Maka imam ini menisbahkan pembagian ini antara usul dan ahkam. Ahkam maksudnya fuh, furu, hukum-hukum amaliyah, fiqh, yani furu, ila ahli sunnah. Dinisbahkan kepada ahli sunnah. Kama taro, sebagaimana kamu lihat sendiri dalam bukunya. Yang dinukil di sini. Fafarraku bainal ijtihadain maka mereka ahlus sunnah berdasarkan penisbahan ini membedakan antara dua ijtihad. Binaan ala anna dhammal khawariji kana bisababin hirafihim fi aslin minal usul. Ya, ahlus sunnah membedakan antara dua ijtihad ini, ijtihad dalam hal usul ya dan ijtihad dalam hal hukum furu' fikih berdasarkan atas ya celaan Nabi SAW kepada kaum Khawarij adalah hal itu disebabkan menyimpangnya mereka dalam satu prinsip dari prinsip-prinsip agama. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhammahum karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela mereka, mengecam mereka, mentahdir mereka. Ya, walam ya'durhum dan Nabi Rasulullah tidak memberi udur kepada mereka. Nah, ولم يذم رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتهدين المخطئين في الأحكام al-furu'. Sedangkan Nabi SAW tidak mencela, tidak mengecam orang-orang yang berijtihad dan keliru ijtihadnya dalam masalah hukum-hukum fikih, masalah furu'. Bal asbata lil musibi bahkan Nabi SAW menetapkan bagi yang benar ijtihadnya ajrain dua pahala walil mukhti ajran wahidan dan yang keliru satu pahala. Faqala sallallahu alaihi wasallam maka Nabi SAW bersabda, hadisnya di sini dinukil secara lengkap Hadis muttafaq alaih, "Idza hakama al-hakimu fajtahada." Jika seorang hakim menghukumi suatu perkara masalah, fajtahada lantas dia berijtihad. Thumma asaba, kemudian dia benar ijtihadnya, falahu ajran, maka baginya dua pahala. Wa idza hakama dan jika dia mem memfonis menetapkan hukum, beri keputusan hukum, fajtahada lantas berijtihad. Thumma akhta, kemudian keliru ijtihadnya, falahu ajrun, maka baginya satu pahala. Nah, ini dasarnya ya sebagaimana dinukil oleh Al-Qayrawani rahimahullah. Wa amalus salafi yu'ayyidu ma naqalahu hadzal imam. Wa amalus salafi yu'ayyidu ma naqalahu hadzal imam. Nah, dan amalan salaf ya menetapkan apa yang dinukil uh, menguatkan mendukung ya yuayid apa yang telah dinukil oleh imam ini fatarahum maka kamu melihat amalan salaf yudalliluna wa yubaddi'una mereka mentadlil memfonis sesat dol wa yubaddi'un memfonis mubtadi' ya wa qad yukaffiruna dan mungkin saja mentaksir mengatakan kafir al mukhalifina fil usul orang yang menyelisihi orang yang menyelisihi dalam masalah prinsip ya mengingkari dan menyimpan dalam satu prinsip akidah. Walau fi aslin wahidin, meskipun hanya penyimpangannya itu menyelisihi prinsip ahlu sunnah hanya satu prinsip yang diselisihi. Tidak ditunggu sampai menyelisihi dua prinsip, menyimpang sampai dalam tiga prinsip tidak ditunggu sampai satu prinsip saja. Dia munharif, menyimpang, dia ingkari dan dia selisihi. Ahlu sunnah sudah difonis oleh salaf kalqauli bi khalqil Quran seperti ya berbicara tentang khalqul Quran bahwa Al-Quran itu makh, makhluk meskipun yang lainnya tidak diselisih oleh dia tapi dalam prinsip yang satu ini dia sudah ya mengatakan bid'ah ini maka dia sudah difonis. Nah, wa inkari uluwillah wastiwa'i ala arsyih mengingkari sifat ya ketinggian Allah zatnya, dirinya, ya, di atas seluruh makhluk terpisah dari makhluknya dan istiwanya Allah, meningginya Allah berada ya, menetap di atas arasnya. Wa inkari adabil qabri, mengingkari adanya adab kubur. Wasirati mengingkari adanya sirat jembatan ya yang dipasang di atas jahanam ya untuk dilewati wal mizani yaumal qiyamah dan mengingkari adanya mizan ya timbangan yang menimbang amalan di hari kiamat. Satu dari prinsip ini diingkari sudah difonis oleh salaf. Nah, tidak ditunggu sampai mengingkari dua atau tiga. khilafil ahkam berbeda dengan hukum-hukum fiqih. Fala yubaddi'una al-mukhti'ah. Mereka salaf ya, tidak mentabdi, tidak menyatakan mubtadi orang yang keliru fiha dalam masalah-masalah hukum fiqih walau kathurat akhtauhu meskipun banyak kesat kesalahannya. Nah, wa yumkinu taufiqu dan mungkin dipertemukan, dikompromikan, dipadukan ya, baina hadainil qaulain antara dua kaul ini. Kaulnya siapa yang dimaksud? Kaulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa masalah fonis itu bukan kembali kepada usul dan furu'nya tetapi kembalinya kepada apakah hal itu masalah yang jelas atau tersembuh tersembunyi lantas orang ini keliru menyelisih dalam masalah itu. Nah, kalau sudah jelas masalah itu maka dia tidak diberi udur. Kalau memang masalah itu masalah yang samar, maka dia diberi udur. Ini Ibnu Taimiyah. Al-Qirawani pendapatnya kalau itu dalam masalah usul dan terjun dalam bid'ah maka difonis. Ya, dan sudah kita dengar bahwa amalan salaf mendukung ini ditabdi', ditadlil bahkan dikafirkan. Nah, kalau dalam masalah hukum ya <clears throat> tidak Nah, meskipun banyak kesalahannya. Nah, bagaimana mem mem mempertemukan ini? al qurwani menisbahkan bahwa ini ucapan ahlus sun, ahlus sunnah, kan ya? Nah, nah. Kata Syekh Rabi, wa yumkinu at-tawfiq baina hadain al dan mungkin mempertemukan, memadukan, mengkompromikan antara dua pendapat ini bi an yuhmala kalamu Syekhul Islam Ibn Taimiyah على إعذار المجتهدين الذين يقع الخطأ منهم في الأصول التي تخفى على بعض أهل العلم bisa bisa dipadukan dengan membawa ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya atas pemberian udur kepada orang-orang yang berijtihad dan al yang terjerumus dalam satu kekeliruan dalam masalah prinsip, masalah usul, masalah prinsip, masalah masalah akidah, allati takhfa ala ba'di ilm yang masalah itu memang samar tersembunyi masalahnya bagi sebagian ahlul ilm. Artinya hal yang eh, Ketika masalah itu masalah yang samar, tersembunyi, tidak difahami oleh sebagian alul ilm. Ketika kita temukan alim ini keliru, dia menyelesaikan ucapannya kok menyalahi ini. Nah, menyelisihi ini. Maka kita eh, tidak bisa mengatakan bahwa orang ini orang yang punya hawa nafsu. Hawa nafsu memang sengaja menyelisihi, memang dia punya ya hawa nafsu untuk menyelisihi ini. Dia seorang mubtadi, Kenapa? Karena memang itu masalah yang sah samar ah, butuh berarti kalau masalahnya begitu bagaimana tidak bisa difonis harus di apa dinasihati dulu dulu nah, nasihati dulu terangkan dulu sampai <clears throat> permasalahan itu wadih bagi dia ya subhatnya hilang yang tadinya samar jadi wadih yang tadinya bersubhat subhatnya eh, dihilangkan dengan ilmu kalau setelah itu sudah jelas munasohah ternyata dia tetap bersikuku dengan itu, baru tampak. Berarti ini memang apa? Sahibu hawa. Sahibu hawa. Nah, ini memang sahibu hawa, mubtadi. Nah. Adapun uh, jika belum dinasehati dan masalah itu memang masalah yang sama tersembunyi, maka karena dia orang alim, maka dibangun di atas es husnuk Husnudzon masih. ahli. Selama ini tidak keliru dia. Kok tiba-tiba keliru di sini? Kita husnudzon. Husnudzonnya apa? Dia kita beri udur bahwa dia tidak tahu, tidak tahu maka butuh fase munasoha dulu. Nah. Baik. Wa yuhmalu kalamu Ibn Abi Zaid ala man yadilluna fil umuril wadihati. Nah, ini. Dan dibawa ucapannya Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani atas orang-orang yang sesat dalam masalah-masalah usul akidah yang sudah jelas. Nah, al qauli bi khalqil Quran seperti prinsip Ahlus Sunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Ini masalah yang apa? Wah, wadih semua alim tahu masalah ini. Kemudian muncul seorang alim mengatakan kalimat yang lain berbeda dengan yang yang mutakarrar indah sunnah. Ya, seperti akan dicontohkan nanti muncul dari ahli hadis mengatakan dia tawakuf. Saya tidak tahu. Al-Quran itu haram Allah atau bukan? Kaifa? Anta alim. Hidup di tengah-tengah ulama. Tahu masalah ini. Sudah belajar yang melewati fase talabul ilmi membaca kitab-kitab dan mendengar keterangan guru-guru masalah ini kan begitu ya antum sendiri sudah tahu kan masalah ini padahal antum kita semua bukan ah bukan alim kan begitu kita cuma ya mudah-mudahan bisa dikatakan talabatul ilm kan begitu kita sudah tahu anta alim kok tidak tahu masalah ini kok tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti ini berarti kan memang hah saya hawa ini tidak bisa ini ah, eh, langsung difonis karena sudah wadih. Nah, makanya kita tidak heran ketika Imam Ahmad memfonis ya akan kita dapati nanti orang-orangnya. Nah. Baik, Hussein al Karobisi, Yakub bin Syaibah, ahli hadis itu. Difonis mubtadi. Wala karoma. Karena mendatangkan kalimat yang menyelisih prinsip ahlus sunnah dalam masalah Al-Quran. Nah, wal qauli bi inkaril qadar dan eh, berbicara mengingkari takdir. Masalah takdir masalah yang wajib tidak. Beriman dengan takdir. Hah? Masalah wajib. Kemudian muncul seorang alim mengatakan mengingkari takdir misalkan. Masih mau diberi uzur? Hah? Masih mau diberi uzur? Jangan, jangan, jangan difonis dulu. Barangkali dia tidak tahu. Hah? Ya nggak bisa. Nah, nah di sini penempatan keterangan Al-Qairawah Al-Qairawani bahlu Sunnah. Jika ada seorang berijtihad kemudian ternyata dalam bid'ah, langsung difonis. Nah, makanya kan ketika muncul orang-orang di Basra ketiga itu, ya, mengingkari takdir kan langsung difonis oleh Ibnu U, Ibnu Umar. Nah, Makanya di sini disebutkan juga kaum Khawarij ketika mereka menyelisihi keluar dari jamaah ya mengkafirkan kaum muslimin masalah-masalah yang wah, wah langsung difonis. Baik. Wal qawli bi inkari ru'yatil mu'minina lillahi fid daril akhirah dan bermazhab bermazhab mengingkari ya prinsip bahwa kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat. Ini yang sedang kita pelajari sekarang ya, prinsip ini. Nah, mengingkari ini. Ini masalah yang sudah wadah, masalah ini. Hal yang sudah wadah dalam akidah sunnah jamaah bahwa kaum mukminin akan melihat Allah di hari akhirat. Masalah ini diingkari, tidak ada udur. Wa fidalik dan yang semisal dengan ini yang memang masalahnya masalah-masalah yang sudah jelas. Seorang alim tidak mungkin tidak tahu. Ketika dia tiba-tiba menyelisihi masalah itu, mengingkari kaum mukminin tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di di akhirat. Nah, maksud melihat Allah, melihat maksudnya adalah melihat pahala ibadahnya kepada Allah, ditakwil seperti itu. Ah, masalahnya sudah jelas begini bagi ahlus sunnah, dia seorang alim, nggak mungkin tidak tahu. Kok tiba-tiba ucapan seperti ini muncul? Berarti sahibu hawa, tabdi' mubtadi. Dal. Nah. Hmm, begitu. Barakallahu fikum. Difaham ya? Masya Allah Pak, faidahnya azimah yang kita dapatkan dari Syekh Rabi sudah pembacaan kitab hari ini sebagaimana uh, naam uh, pada kitab-kitab Syekh Rabi yang lainnya. Nah. Dari awal sampai akhir Masya Allah penuh dengan fawaid. Nah. Yang semakin meyakinkan kita ya Uh, kedudukan ilmu beliau yang tinggi kematangan ilmu beliau. Nah, sehingga semakin eh, menyemangat kita untuk betul-betul ya banyak menelaah kitab-kitab beliau. Nah, pada saat ya, orang-orang yang punya penyakit ya menyerang dan berusaha menjatuhkan beli beliau dan memposisikan pada posisi yang e, tidak benar. Baik. Yang kita baca ini kita perudut ini. Ya kan gitu? Ternyata fawaidnya Masya Allah. Nah, di tengah-tengah rudutnya ini ternyata kita mendapati takrirat ini masalah-masalah ilmiah. Nah, mempertajam pemahaman kita dan uh, semakin membuka pemahaman kita. Nah, ya ilmu itu ya harus difahami dengan benar dan harus dipraktekkan dengan benar, kan begitu. bolehkah kita berdakwah atau khutbah Jumat di masjid orang-orang awam yang di situ masih banyak dilakukan bid'ah-bid'ah? Yang kita ketahui dari bimbingan ulama kita ya, tidak melarang. Nah, bahkan mengajurkan kita untuk e, semangat berdakwah, pendekatan kepada orang-orang awam nah, masuk ke masjid-masjid mereka selama kita tentunya tidak terseret untuk ikut jatuh dalam bid bid'ah tersebut. Nah, wallahu alam lain halnya kalau memang masjid itu sudah ma'ruf masyhur bahwa itu masjid yang memang merupakan markis pusatnya ya ahlul bid bid'ah pusat pergerakan ya eh, sekelompok nah hizbiyun nah maka tentunya tidak kita tidak masuk ke situ nah tapi kalau itu masjid ya ini masjid umum nah ini kaum muslimin masakin ya mereka yang beribadah kemudian membangun dan tidak dikuasai oleh kelompok tertentu. Ya, tapi karena kejahilan mereka. Nah. Kalau kita punya kesempatan masuk membina dan membimbing, ya memberi khutbah, berdakwah. Nah. Yang jelas berhati-hati nanti Ya, jangan sampai e, naam terbawa oleh bisikan-bisikan naam e, kemudian e, mentakrir misalkan bid'ah yang terjadi baik atau e, kemudian e, demi untuk khutbah Jumat kemudian e, ikut melakukan bid'ah terkait dengan ibadah nah di tempat tersebut. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Allahu a'lam. karena sebagian ada sebagian pertanyaan tidak mampu menjawabnya itu didiskusikan dan butuh mengumpulkan uh, keterangan tentang itu. La Siapa sesungguhnya Abdul Hadi Al-Umairi? Nah. Apakah benar sebagai ketua fatwa Masjidil Haram? Masalah dia ketua fatwa Masjidil Haram atau ini dan itu Allah a'lam. Karena awal datang ke sini saja kita tanya ulama kita, Rabi, Syekh Ubaid, Abdul Bukhari, Syekh Muhammad Orang ini maj majhul. Nah, orang ini maj majhul. Nah, dan sudah tersampaikan kepada salafiyun masalah ini. Nah, padahal dia tinggal di di Makkah dekat dengan Syekh Rabi. Syekh Rabi tidak mengenalnya. Kemudian tiba-tiba muncul di Indonesia munculnya Nah, dari uh, arahnya e, duat yang bermasalah dalam dakwahnya. Ya, yang dakwahnya fitnah. Nah. Dan semakin kelihatan sekarang bahwa dia membela dan berasa berada di barisannya ya apa yang sudah dikenal di kalangan salafiyun dengan istilah MLM Tayyib, mutalawin, la'ab, makir. Yang ini, istilah ini adalah sebenarnya adalah kaulnya, tahdirnya Al-Imam <clears throat> Al-Syekh Rabi' Nah, ketika mentahdir Dzulkarnain. Tayyib Nah, sampai sekarang ya MLM semakin menjadi. Zulkarnain dan kawan-kawannya. Tidak ada tanda-tanda rujuk dengan benar, dengan baik. Untuk memperbaiki apa yang mereka keliru. Bahkan semakin menjadi dan semakin merusak. Nah, sampai pada tingkatan Abdul Hadi Al-Umairi ya berbicara banyak dalam masalah ini. Nah, nah sekarang datang lagi. Nah, nah sekarang datang lagi Indonesia untuk mendukung mereka, membela mereka. Nah, sehingga uh, sampai pertanyaan kepada Syekh Rabi tentang kedatangan dia dan Syekh Rabi mengatakan hadziru minhu. Ya, La, kalian jangan hadiri, tahdir dia. Tahdir dia. Nah, ini Abdul Hadi Al Al-Umairi. Nah, termasuk di antara penyimpangan dia dia membela Al-Imam. Nah, Syekh Ma'bar. Sudah kita tahu difonis oleh <clears throat> Naam Al-Walid Syekh Ubaid Al-Jabiri bahwa dia adalah mubtadi adal Yahwani, Nah, dan juga ditahdir oleh Syekh Rabi' dan yang lainnya. Tayyib Abdul Al-Maida termasuk yang membela. Ini Abdul Hadi Al-Umairi. Oleh karena itu ketika itu ya kita mengatakan majhul, hati-hati. Eh, kalau namanya majhul tidak dikenal oleh ulama. Nah, yang uh, membimbing dakwah salafiyah di dunia ini. Nah, termasuk di negeri ini. Mengikutinya dengan seksama membimbing. Nah, Tayyib, ternyata orang ini di di Makkah. Nah, ulama mak, imam ya dunia imam eh, Syekh Rabi tidak mengenalnya padahal di Mak di Makkah tidak jelas di situ Madinah Syekh Ubaid, Muhammad bin Hasyim Abdul Bukhari tidak mengenalnya. Nah, majhul. Hati-hati. Nah, sekarang tampak ya bagaimana orang ini seperti yang sudah diceritakan tadi. Barakallahu fiik. Afwan ini waktu sudah anak pegang ini. Anak coba jawab sedikit-sedikit nanti di kesempatan yang ada. Barakallahu fiik. Tafadhal wa jazakumullahu khairan.